Ma'asyiral muslimin muslimat, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dalam kesempatan sore ini kami ingin sampaikan kabar gembira dari junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau bersabda man shalla bardaini dakhala jannah barang siapa yang kerjakan solat. pada dua waktu yang dingin Allah masukkan dia ke dalam surga Allah yang dikatakan bardain dua waktu yang dingin adalah waktu fajar wal asar waktu sholat subuh dan sholat asar kenapa dikatakan bardain karena waktu subuh itu dingin di ujung malam asar waktu yang dingin di ujung siang dan waktu-waktu ini waktu-waktu yang nyaman di malam hari orang tidur yaitu waktu subuh. Hening, suasana tenang, juga sejuk sehingga nyaman. Walaupun sudah diingatkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tapi justru kadang kita mancal kemul balik tidur dibalik panggilan Tidur lebih baik daripada sholat. Kadang begitu yang terjadi. Sedangkan Allah sudah ingatkan dengan muadzin yang mengumandangkan untuk kita kerjakan sholat. Begitupun waktu asar hadirin berat. Ujian bagi kita sedang sibuk-sibuknya kerja, sedang asik-asiknya mencari nafkah, ataupun aktivitas yang lainnya, atau kita sedang lelah istirahat nyaman-nyaman istirahat setelah kerja seharian lelah sore hari kita istirahat ternyata kita harus sholat asar itu ujian tapi balasannya hadirin al jaza min jinsil amal balasan Allah berikan sesuai dengan amal kita hingga Allah perintahkan dalam Al-Quran hafizu ala salawati wa salatil kalian pelihara lima waktu sholat kalian kata Allah terutama sholat wusta sholat pertengahan nah sholat pertengahan ini adalah sholatul asr sholat asar di mana beliau menghabarkan kepada kita dua malaikat yang menjaga kita yaitu malaikat siang dan malaikat malam itu bergantian shiftnya di waktu subuh dan di waktu asar hingga orang yang menjaga sholat subuh berjamaah sholat asar berjamaah bagi laki-laki di masjid itu akan dilaporkan kepada Allah dalam keadaan dia selalu dicatat sebagai hamba yang sedang sholat yang jaga malam dia datang kepada Allah melapor ditanya Kaifa abdi bagaimana kehambaku dia melaporkan, Ya Allah, aku datang dalam keadaan sholat, aku tinggalkan dia juga dalam keadaan sholat. Karena dia datang waktu asar untuk jaga malam sampai subuh. Asar datang orang itu ada sholat. Subuh dia tinggalkan orang lagi sholat. Begitupun yang malaikat siang. Datang subuh kepada hamba Allah, sholat subuh. Tinggalkan dia di waktu asar, sedang sholat asar. Maka orang ini dicatat selalu dalam keadaan sholat. Itu keuntungannya hadirin. Hingga Allah perintahkan kepada kita dengan ayat yang khusus ini. Dan Allah katakan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla Dan engkau wahai Nabi bertasbihlah. Sucikanlah Allah dan puji Allah sebelum terbit matahari juga sebelum terbenam matahari. Ini isyarat yaitu sebelum terbit matahari waktu subuh dan sebelum terbenam matahari waktu asar. Hingga hadirin beliau memperbanyak zikir di waktu subuh kadang sampai terbit matahari. Begitupun asar berzikir sore panjang. Hingga inilah contoh dari baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena janji Allah begitu besar. Yang dikatakan dalam hadis, Man sholla bardaini dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga. Tentunya kita pun berharap untuk dapatkan surga Allah Ta'ala. Perhatikanlah sholat-sholat kita terutama dua sholat ini. Tapi jangan kemudian, ah kalau begitu sama adu subuh sama asar saja. Zuhur, maghrib, isya, los, lewat. Bukan begitu. Karena Allah sudah awali dengan perintah, hafizu ala sholawat. Kalian pelihara sholat kalian yang lima waktu. Walaupun yang utama ini diprioritaskan. Jangan dilewatkan. Dan itulah hadirin terkadang besarnya pahala yang Allah berikan itu berat untuk kita jalankan karena subuh lagi ngantuk dan enak-enaknya kita tidur nyaman sekali untuk tidur bayangin subuh asar pun begitu enak-enaknya istirahat setelah kerja berat ternyata diperintah untuk sholat tapi bagi orang mukmin tentu itu kenikmatan tersendiri Demikian sedikit nasihat dari kami hadirin. Semoga kita bisa ingatkan selalu diri dan keluarga kita untuk jaga solat ini agar bisa bersama di surga Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la idanan tastafrukatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.